berkata penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala bab man tabarraka بشجرة أو حجر ونحوهما باب tentang tabarruk dengan pepohonan atau batu-batuan dan yang semisalnya. Bab tentang tabarruk dengan pepohonan dan batu-batuan atau batu-batuan dan yang semisalnya. Tabarruk itu artinya mencari berkah atau ngalap berkah. Apa yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu sendiri maknanya adalah kathratul khair wa thubutuhu. Kebaikan yang melimpah dan terus-menerus ada. Kebaikan yang melimpah dan kebaikan yang terus-menerus ada. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan atau benda apa saja. Maka jemaah sekalian, untuk mencari berkah dari satu benda, kita membutuhkan dua perkara atau tiga perkara. Yang pertama, dalil yang menunjukkan keberkahan benda tersebut. Kemudian yang kedua, yang kedua dan yang ketiga, dalil yang menunjukkan cara mencari berkahnya dan bentuk keberkahannya. Saya berikan contoh air zam-zam. Air zam-zam adalah air yang penuh berkah. Karena ada dalil yang menunjukkan tersebut, yang menunjukkan keberkahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung tujuan meminumnya. Air zam-zam itu tergantung tujuan meminumnya. Maka pertama, ada dalil yang menunjukkan keberkahannya. Yang kedua, bagaimana cara mencari berkahnya? Dengan cara diminum atau digunakan berwudu. Yang ketiga, seperti apa berkahnya? Seperti kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tergantung tujuan meminumnya. Kalau seorang pingin sembuh dari sakit, niatkan. Kalau pingin pinter, niatkan. Itulah keberkahan air zam-zam. Contoh lain, tempat yang penuh berkah. Di antaranya masjid. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan keberkahan masjid. Ini tidak diragukan lagi. Masjid adalah tempat yang penuh berkah. Tapi kita juga perlu dalil yang menunjukkan Bagaimana cara mencari berkah dari masjid? Caranya adalah dengan beribadah padanya. Bukan dengan cara mengusap-ngusap dindingnya. Kemudian kita usapkan ke tubuh kita. Tapi dengan cara kita beribadah padanya. Menghadiri majelis ilmu membaca al quran al Karim, sholat, dan lain sebagainya. Jadi, ini yang kita perlukan. Untuk meyakini sesuatu itu memiliki berkah. Kita harus tahu dalil yang menunjukkannya dan juga dalil cara mencari berkahnya. Apabila tidak ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu memiliki berkah, kemudian kita yakini bahwa dia bisa memberikan berkah, maka ini termasuk kategori kesyirikan. Dan dia masih dalam pembahasan syirik dalam sebab. Karena hanya Allah yang bisa menetapkan sesuatu itu memiliki berkah atau tidak. Ketika kita meyakini satu benda atau satu makhluk bisa memberikan berkah kepada kita, padahal tidak ada dalil yang menunjukkannya, maka itu adalah syirik. Dan bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Seperti pepohonan tertentu, atau batu-batuan, atau kuburan, Apabila kita meyakini memiliki berkah, bisa jadi syirik besar. Jika kita meyakini benda-benda itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya. Dan syirik kecil apabila kita meyakini itu hanyalah sebab dan Allah yang memberikan keberkahan. Karena seakan-akan kita bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab keberkahan. Kemudian, kalau kita sudah tahu makhluk ini memiliki berkah, maka tidak kalah pentingnya juga kita harus tahu bagaimana mencari berkah padanya. Saya berikan contoh lain, waktu-waktu yang memiliki berkah. Contohnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah waktu yang memiliki berkah. Kita sudah tahu bulan Ramadan adalah waktu yang memiliki berkah. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara mencari berkahnya. Caranya adalah dengan mengisinya dengan amal-amal soleh. Ya, jadi kita membutuhkan dua dalil minimalnya. Dalil yang menunjukkan keberkahannya dan dalil cara mencari berkahnya. Ka'bah adalah makhluk Allah yang memiliki berkah. Tapi kita juga butuh dalil yang lain. Bagaimana cara mencari berkahnya? Apakah dengan menggunting kiswa Ka'bah kemudian dijadikan jimat? Tidak. Tetapi dengan cara tawaf mengelilingi Ka'bah dan sholat menghadap Ka'bah. Itu cara mencari berkahnya. Dan kita yakin itu hanya sebab. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan keberkahan. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullah menyebutkan dua dalil. Yang pertama dari Al-Qur'an, yang kedua dari sunnah Nabi saw. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Afara'aytumul Lata wal wa manat ats-tsalisatal ukhra. Terangkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga. Alakumudz dzakar wa untha. Tilka idzan qismatun diza. Apakah bagi kalian anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu, itu adalah pembagian yang curang. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah semua itu kecuali nama-nama yang kalian ada-adakan dan bapak-bapak kalian juga mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan ilmu tentang itu. Iyattabi'una illa dhanna wa matahwal tahwal anfus tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Surat An-Najm ayat 19 sampai ke 23. Jemaah sekalian, rangkaian ayat-ayat ini berbicara tentang tiga berhala terbesar. Berhala kaum musyrikin dahulu di masa jahiliyah dan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Namun ada tiga yang paling terbesar yaitu Lata, Uzza dan Manat. Lata itu Sebagian ulama mufassirin menjelaskan Dia berasal dari bahasa lata yalutu Yang artinya Mengaduk adonan Kenapa sesembahan mereka dinamakan lata? Karena pada asalnya Dia adalah orang baik, orang soleh di masa jahiliyah yang suka mengaduk adonan. Dia buat roti, lalu dia sedekahkan kepada para jamaah haji atau para musafir. Jadi ini asal usul lata. Setelah dia mati, mereka kemudian berdiam diri di kuburannya. Lalu mereka buat patungnya, lama kelamaan dia disembah. Ini satu pendapat tentang Lata. Iya. Pendapat yang lain, Al-Lata itu dari kata Al-Ilah. Jadi dari nama Allah Al-Ilah. Kemudian mereka namakan terhadap berhala mereka dengan nama tersebut hanya dirubah menjadi Allat. Lata. Bentuknya adalah kuburan, ada kuburannya, ada kuburan orang soleh, dan juga ada patung yang terbuat dari batu besar warna putih dan batu itu dipahat sehingga menjadi patung besar letaknya di Taif letaknya di Taif dan ada kuilnya ada juga penjaga-penjaganya iya maka ketika terjadi Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat al Mugira bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk menghancurkan dan membakar kuilnya. Menghancurkan Lata dan membakar kuilnya. Ini yang pertama tentang Lata. Kemudian tentang Uzza. Uzza ini adalah pepohonan yang mereka cari berkahnya. Di situ juga ada patung-patung dan juga ada kuilnya. Dan itu berasal dari nama Allah Al-Aziz. Kemudian mereka rubah dengan Al-Uzza untuk menamakan patung mereka yang di sekitarnya ada pepohonan-pepohonan juga ada kuilnya. Terletak di antara Makkah dan Taif. Ini juga diagungkan oleh orang-orang musyrik dahulu. Ketika terjadi Fatuh Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan sahabat yang mulia Khalid bin Walid untuk menghancurkan pepohonan ini dan patung-patung yang ada di sekitarnya. Kemudian yang ketiga manat. Manat ini adalah patung yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Kenapa dinamakan manat? Ada dua pendapat. Pertama dari nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan artinya yang maha memberi. Kemudian mereka namakan kepada berhala mereka. Pendapat yang kedua, manat itu adalah penamaan yang berasal dari kata likatsrati mayumna. Karena banyaknya darah yang ditumpahkan di hadapannya. Maksudnya mereka suka menyembeli hewan sebagai pengagungan kepadanya. Jadi inilah tiga berhala jahiliyah dahulu yang terdiri dari kuburan, patung, dan pepohonan. Penulis rahimahullah berdalil dengan ayat ini untuk mengingatkan kita bahwa mencari berkah dari batu-batuan, kuburan dan pepohonan itu tidak ada bedanya dengan kebiasaan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Pada hakikatnya penyembahan mereka adalah ingin keberkahan. Inilah hakikatnya. Penyembahan mereka kepada patung-patung, pepohonan dan batu-batuan serta kuburan pada hakikatnya mereka menginginkan keberkahan. Jadi ini adalah kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu. Maka janganlah kita mengikuti cara beragama mereka. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah disyariatkannya kita berdialog dengan kaum musyrikin dan mengajak mereka menggunakan akal sehat. Karena dalam ayat ini para ulama mufassirin menjelaskan maksud ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak mereka berpikir. Apakah Lata Uzza dan Manat bisa memberi manfaat kepada kalian? Ternyata tidak. Terus kenapa kalian mengharapkan keberkahan dan kalian masih menyembah patung-patung tersebut? Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah bahayanya mengada-ada di dalam agama. Di sini Allah mengatakan In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah nama-nama patung itu kecuali sesuatu yang kalian ada-adakan sendiri. Demikian pula bapak-bapak kalian. Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Jadi jemaah sekalian, Inilah sebab mereka, mengapa mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Karena mereka mencoba membuat kreasi sendiri tanpa berdasarkan dalil. Mereka namakan patung-patung itu dari diri-diri mereka sendiri, tidak ada ilmunya dari Allah tentang itu. Ayat ini juga menunjukkan bahayanya mengikuti persangkaan tidak mengikuti dalil. Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Karena mengikuti persangkaan, tidak mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Iya. Kita masuk dalil yang berikutnya. Qala rahimahullah an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi nama beliau adalah Al-Harith bin Auf Al-Harith bin Auf salah seorang sahabat yang masyhur wafat pada tahun 68 Hijriah ketika itu umur beliau 85 tahun jadi beliau masih anak muda di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kisah beliau radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, "Kharajna Ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bikufrin dan ketika itu kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah melawan Thaqif dan Hawazin yang ada di Taif mereka berjumpa di Hunain makanya disebut peperangan Hunain. Iya. Ketika itu jumlah kaum muslimin sangat banyak. Karena ada 10.000 orang dari Madinah yang datang untuk menaklukkan Makkah ditambah 2.000 dari Makkah. Jadi 12.000 kaum muslimin ketika itu. Karena ketika itu banyak orang yang baru masuk Islam. Makanya di sini kata Abu Waqid al Laythi, kami adalah orang-orang yang baru meninggalkan kekafiran. Artinya baru masuk Islam. Sedangkan jumlah orang-orang kafir ketika itu sedikit. Jadi kaum muslimin luar biasa. Sangat banyak ketika itu. Dan jumlah orang-orang kafir sangat sedikit. Tapi mereka berani melawan. Apa yang terjadi jemaah sekalian? Di awal pertempuran kaum muslimin kocar-kacir. Dipukul oleh musuh. Padahal jumlah mereka sedikit. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada sebagian kaum muslimin yang ketika itu takjub dengan jumlah mereka. Inilah yang namanya ujub takjub dengan kehebatan diri dan lupa kalau kunci kemenangan kaum muslimin bukan pada jumlah. Jangan pernah sedikit pun kita berbangga dengan jumlah yang banyak. Dalam sejarah tidak pernah kaum muslimin menang melawan kaum kafir karena jumlah yang banyak. Tidak pula karena kekuatan senjata tapi karena iman dan takwa. Karena ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci kemenangan. Makanya nggak mungkin kita mengajak orang berjihad dia masih bergelimang dosa. Ajak taubat dulu. Itu yang seharusnya. Bukan diajak berjihad. Ajak bertobat dan menuntut ilmu. Bukan diajak berjihad. Allah ingatkan ini di dalam surat At-Taubah ayat ke-25. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Sungguh kata Allah, Allah telah menolong kalian pada banyak peperangan. Namun pada perang Hunain Kalian takjub dengan jumlah kalian. Ternyata itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Ini jamaah sekalian yang seharusnya kita sadari. Yang menjadi kunci kemenangan kaum muslimin adalah keimanan, ketakwaan, berpegang teguh dengan syariat. Walaupun jumlah kita sedikit, persenjataan kita kurang, Adapun jumlah yang banyak tetapi tidak berkualitas maka itu bukan jaminan keamanan atau jaminan kemenangan. Inilah sekilas tentang perang Hunain. Kemudian sahabat Abu Waqid mengatakan, "Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha." Dan kaum musyrikin memiliki sebuah pohon pohon sidrah yang mereka beriktikaf atau berdiam diri di sekitarnya. Apa maksudnya jemaah sekalian mereka berdiam diri di sekitar pohon itu? Untuk mencari berkahnya. Wayanutuna biha aslihatahum dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Apa tujuannya? Juga mencari berkah agar senjatanya makin sakti. Senjatanya bertuah. Itu keyakinan musyrikin jahiliyah dahulu. Yuqal laha zatu anwab. Sehingga pohon itu dinamakan zatu anwab. Pohon yang digantungkan padanya senjata untuk mencari berkah. Famaror Nabi Sidratin. Maka kata sahabat Abu Wakid, kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah. Kami pun berkata, wahai Rasulullah, ij'al lana anwatin kama lahum anwat. Buatkanlah kami pohon zatu anwar sebagaimana yang mereka miliki yaitu pohon untuk digantungkan senjata demi mengharapkan keberkahannya. Faqala Rasulullah sallallahu maka Rasulullah SAW bersabda Allahu akbar beliau bertakbir menunjukkan beliau marah Innaha sunan Sesungguhnya yang kalian minta itu adalah tradisi-tradisinya orang-orang kafir. Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa. Apa yang kalian ucapkan? Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 138. Bani Israel berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkanlah kami sesembahan atau berhala yang disembah sebagaimana milik orang-orang musyrik tersebut. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian yaitu Yahudi dan Nasrani. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkan hadis ini. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jemaah sekalian, inilah dalil yang kedua di dalam bab ini sebuah hadis yang sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwa mencari berkah dari benda-benda apakah itu pepohonan, batu-batuan dan yang semisalnya adalah kesyirikan. Inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik dari hadis ini. Mencari berkah dari benda-benda tersebut adalah kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan permintaan para sahabat, para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam, minta ada pohon untuk mereka cari berkah, permintaan mereka disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan permintaan Bani Israel buatkanlah untuk kami sesembahan atau patung yang disembah. Jadi kisah yang dialami Nabi Musa kurang lebih sama dengan kisah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan para ulama mufassirin mereka berkata demikian ketika mereka baru saja Allah selamatkan dari kejaran Firaun. Di tengah perjalanan mereka melihat ada orang-orang musyrik menyembah berhala. Tiba-tiba mereka juga pingin seperti itu. Mereka minta kepada Musa, buatkanlah kami berhala untuk disembah. Permintaan mereka itu yang sudah jelas-jelas syirik disamakan oleh Rasulullah SAW dengan permintaan para sahabat yang baru masuk Islam untuk dijadikan sebuah pohon demi mencari keberkahannya. Maka jelas itu adalah kesyirikan. Dan juga hadis ini menunjukkan itu adalah kesyirikannya orang-orang jahiliyah dahulu. Dan ini juga bisa menjadi syirik besar, bisa juga syirik kecil. Kalau mereka yakin pohon itu yang memberi berkah dengan sendirinya, bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Kalau mereka yakin pohon itu hanya sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka itu adalah syirik kecil. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bahaya mengikuti tradisi orang-orang kafir. Ini jemaah sekalian peringatan yang sangat dahsyat di dalam hadis ini. Rasulullah SAW mengingatkan kita bahayanya mengikuti tradisi orang-orang kafir. Itulah salah satu pintu kesyirikan yang akan menjerumuskan seorang muslim dalam kesyirikan karena dia mengikuti tradisi-tradisi orang kafir. Di sini hampir saja para sahabat karena mereka baru masuk Islam, mereka belum tahu, mereka mau ikut-ikutan kepada orang kafir, hampir saja mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jadi ini benar-benar dilarang keras di dalam syariat Islam agar tidak menjerumuskan kita di dalam kesyirikan. Kemudian Pelajaran lainnya, kisah ini juga menunjukkan bahayanya kebodohan dan pentingnya ilmu. Para sahabat yang ketika itu baru masuk Islam, belum banyak belajar, hampir saja terjerumus dalam kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, pentingnya menuntut ilmu agar kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, agar kita bisa membedakan ajaran yang benar dan ajaran yang menyimpang. Hampir saja para sahabat yang baru masuk Islam belum banyak menuntut ilmu karena ketidaktahuannya hampir saja mereka terjerumus dalam kesyirikan. Namun di sini kita juga bisa memetik pelajaran bagaimana para sahabat dalam beragama mereka bertanya dulu kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak langsung melakukannya. Kalau saja mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW, maka tentu mereka akan terjerumus di dalam kesyirikan. Inilah jemaah sekalian yang seharusnya kita lakukan. Apabila kita tidak tahu, jangan kita lakukan. Hendaklah kita bertanya kepada orang yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada para ulama, kepada orang-orang yang mengetahui kalau kamu tidak tahu. Kemudian pelajaran lainnya, hadis ini juga menjelaskan kepada kita sebab terjerumusnya orang-orang musyrik dalam kesyirikan karena mereka mengagungkan makhluk secara berlebihan di sini mereka mengagungkan pohon tersebut dan mereka berdiam diri di sisinya. Maka dengan sebab itulah mereka terjerumus di dalam kesyirikan, yaitu mengada-ada di dalam agama, beribadah dengan cara mengagungkan sebuah pohon dan berdiam diri di sekitar pohon tersebut. Maka itulah yang menyebabkan mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Pelajaran lainnya, hadis ini juga menunjukkan kepada kita, bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, ternyata itu menjauhkan kita dari Allah. Hati-hati jemaah sekalian. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap baik, yang kita anggap bisa mendekatkan diri kepada Allah, ternyata itu adalah faktor terbesar menjauhkan kita dari Allah sampai kemudian Allah sangat murka kepada kita karena itu termasuk syirik. Ini yang terjadi pada para sahabat yang baru masuk Islam di dalam hadis ini. Mereka menganggap itu adalah hal yang baik. Mencari berkah dari sebuah pohon, mereka menganggap itu adalah hal yang baik yang bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka itu justru dapat menjauhkan mereka dari Allah sejauh-jauhnya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Hati-hati. Bisa jadi kita anggap sesuatu itu baik, bisa mendekatkan diri kepada Allah, tapi ternyata itu adalah sebab terbesar yang menjauhkan kita dari Allah. Inilah pentingnya untuk berpegang teguh dengan dalil, jangan dengan perasaan. Kayaknya menurut saya baik ini. Perasaannya kok bagus ya? Menurut hemat saya ini bagus. Menurut analisa saya ini bagus. Jamaah sekalian jauhi semua itu. Tetapi hendaklah kita menetapkan yang bagus itu, yang benar itu apabila ada dalil yang menunjukkannya. Pelajaran lainnya dari hadis ini dianjurkan untuk bertakbir mengucapkan Allahu Akbar tatkala kita mendengarkan sesuatu yang mengagetkan. Di sini Nabi SAW kaget sehingga beliau mengatakan Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain beliau juga mengucapkan subhanallah. Maka para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan apabila kita mendengarkan sesuatu yang mengagetkan atau sesuatu yang tidak pantas di dalam agama maka kita ucapkan takbir Allahu akbar kita agungkan Allah artinya hal itu tidak pantas bagi Allah Kemudian kita sucikan Allah. Kita ucapkan subhanallah. Karena itu tidak pantas bagi Allah. Yaitu perbuatan kesyirikan. Ini dianjurkan. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa kesyirikan bisa saja terjadi pada umat ini. Karena di akhir hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani dan kaum musyrikin jahiliyah dahulu. Ini adalah peringatan bagi kita bahwa ini akan terjadi pada umat sehingga kita jangan termasuk orang-orang yang mengikuti tradisi jahiliyah dahulu. Jadi ini peringatan bagi kita akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Agar kita tidak termasuk padanya dan juga agar kita mengingatkan umat kita yang terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Oleh karena itu, ulama juga menjelaskan pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini juga adalah Hadis ini menunjukkan tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini ada tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi mana jemaah sekalian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita apa yang akan terjadi dan ternyata betul-betul terjadi. Betul-betul terjadi sesuai dengan pengabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dari kalangan umat Islam yang kemudian mengikuti tradisi-tradisi orang kafir sehingga menjermuskan mereka di dalam kesyirikan. Iya. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah yang menjadi patokan di dalam hukum adalah hakikatnya, bukan penamaannya hakikatnya bukan penamaannya. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis ini. Mereka menamakan pohon itu Zatu Anwar. Pohon untuk menggantungkan senjata. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terpedaya. Nabi mengetahui hakikatnya. Hakikatnya ini bukan sekedar untuk menggantungkan senjata, namun mereka mencari berkah dari pohon tersebut. Jadi, jangan tertipu dengan penamaan. Jangan tertipu dengan penamaan. Lihat hakikatnya. Sama dengan riba. Mereka namakan bagus banget. Bunga. Masya Allah. Bunga itu kan konotasinya indah. Harum. Ya. Jangan tertipu atau minuman memabukkan. Mereka namakan minuman pemberani misalkan. Dan semisalnya. Maka jangan tertipu dengan penamaan. Tapi lihat hakikatnya. Itulah yang menjadi patokan di dalam hukum. Ini termasuk pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Jemaah sekalian, sesungguhnya masih banyak pelajaran yang bisa kita petik namun mungkin waktu kita terbatas, ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jadi tradisi umat Nasrani ketika Natal tukaran kado, Pak. Gitu ya. Nah, apakah kalau kita ikut seperti itu berarti kita terjerumus dalam syirik? Pertama, itu bukan syirik. Syirik itu kalau mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Itu bukan syirik. Iya. Tetapi mengikuti tradisi mereka walaupun bukan syirik, kalau itu merupakan ciri khusus mereka, maka itu tetap saja terlarang. Walaupun bukan syirik. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Ya. Namun saling memberi hadiah, tukar kado itu bukan tradisi khusus mereka. Artinya apa? Itu sifatnya umum. Yang terlarang adalah apabila itu ciri khas mereka. Iya. Contohnya di musim Natal mereka pakai pakaian yang seperti apa sinterklas itu, ya. apa topi Santa, itu itu yang dinamakan tradisi mereka. Kalau sifatnya umum, maka tidak ada masalah. Ya, misalkan mereka pakai celana, kita juga pakai celana. Ya, nggak harus kita demi menyelisihi mereka kita pakai gamis saja, enggak boleh pakai celana. Jadi itu bukan mengikuti mereka, karena itu adalah tradisi yang sifatnya umum. Tradisi yang sifatnya umum. Yang terlarang adalah kita mengikuti tradisi yang merupakan ciri khas mereka. Ya, adapun saling memberi hadiah itu malah juga dianjurkan di dalam syariat. Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Ya, saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Tetapi ada juga bentuk saling memberi hadiah yang merupakan ciri khusus mereka seperti disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin yaitu tukar cincin. Iya. Tukar cincin tunangan. Kata beliau, ini adalah ciri khas umat Nasrani. Maka nggak boleh kita ikuti cara seperti ini. Iya. Eh, tukar cincin tunangan. Bahkan kata beliau, kata Syekh Nusaimin, biasanya Orang yang melakukan tukar cincin ini, sebagian mereka ada keyakinan selama pasangannya masih menggunakan cincin itu, maka hubungan mereka akan langgeng. Kalau sudah ada keyakinan seperti ini, maka itu syirik. Itu tidak ada bedanya dengan jimat. Dia yakin selama pasangannya masih pakai cincin itu, hubungan mereka akan langgeng. Kalau kalau dia lepas, maka hubungan mereka tidak lama akan putus maka itu adalah kesyirikan, syirik di dalam jimat. Iya. Kemudian kalau itu cincin emas, maka bertambah lagi dosanya kalau laki-lakinya mengenakan cincin emas karena emas diharamkan bagi laki-laki. Iya. Kemudian kalau mereka belum nikah lalu saling pak apa namanya memakaikan cincin, tentunya ini juga haram karena mereka belum nikah baru tunangan, baru pacaran. Kemudian yang laki-laki pegang tangan perempuannya memasukkan cincinnya, demikian pula perempuannya seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan. Nabi SAW bersabda, "La an yut anafi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamas samraatan la tahilulah." Ditusuknya kepala seorang dari kalian dengan jarum besi itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan seorang wanita atau menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Iya. Jadi pada umumnya saling memberi hadiah itu adalah dianjurkan dalam syariat kecuali ada bentuk tasyabbuh menyerupai orang kafir di dalamnya. Iya. Wallahu a'lam. Oh iya ya kalau kita ikutan di tanggal itu ya berarti tasyabuh dengan mereka. Iya. Tapi kalau kita lakukan di hari lain tidak masalah. Atau kita lakukan di apa namanya hari raya kita tidak apa-apa. Iya. Karena itu bukan ciri khusus mereka. Tapi kalau kita ikut mereka demi ikut merayakan hari itu, ya juga disebutkan para ulama termasuk kita ngasih diskon khusus. Kita punya toko, kita ngasih diskon khusus. Kenapa? Bertepatan dengan Natal. Sama. Berarti kita ikut merayakan. Ini tidak sepatutnya. Ya. Wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. mau nggak mau harus ya banyak sekali dia nah ini diapain patung itu pak <laughs> baik pada dasarnya kalau kita bicara tradisi maka tradisi itu harus ditimbang dengan syariat mana yang baik pertahankan kebiasaan di negeri kita, kebiasaan nenek moyang kita, mana yang baik pertahankan. Mana yang jelek jangan segan untuk dibuang. Mana yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah jangan segan untuk dibuang. Iya. Termasuk yang sangat terlarang adalah membuat patung-patung sebagai monumen peringatan atau pemuliaan terhadap para pahlawan. Insya Allah nanti akan datang bab khusus yang berbicara tentang patung-patung. Bahkan itulah sebab pertama kali terjerumusnya manusia menyembah selain Allah. Karena mereka buat patung dan yang menyembah patung itu bukan yang membuatnya. Bukan. Bahkan bukan manusia di generasinya. Mereka sudah mati semua. Datang generasi berikutnya, setan kemudian mengatakan kepada mereka, "Dulu nenek moyang kalian menyembah patung-patung itu." Barulah patung-patung itu disembah. Artinya apa jemaah sekalian? membuat patung atau gambar-gambar bernyawa menjerumuskan di dalam kesyirikan. Dan yang terjerumus dalam kesyirikan bisa jadi bukan orang yang membuatnya, tapi orang lain. Jadi, walaupun sekarang kita bisa mengatakan, nggak mungkinlah saya menyembah patung. Tapi apakah kita bisa menjamin? Anak keturunan kita tidak akan menyembah patung itu. Kita nggak bisa menjamin. Iya. Jadi ini yang pertama, membuat gambar-gambar bernyawa, patung-patung adalah perbuatan yang menjerumuskan ke dalam syirik. Bagaimana kalau ternyata mereka beralasan, kan kita tidak terjerumus dalam syirik? Maka jamaah sekalian ada sebab lain mengapa itu terlarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudahiuna khalqallah. Mereka menyaingi ciptaan Allah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, kemudian beliau berdiri di pintu nggak mau masuk. Dan wajah beliau menunjukkan sedang marah besar. Tiba-tiba saja wajahnya berubah marah. Aisyah ketakutan. Dan beliau berkata, "Ya Rasulullah, apa salah saya? Saya tobat kepada Allah." Kata Nabi SAW, "Apa-apaan ini? Gambar-gambar ini." Kata Aisyah, "Ini adalah bantal yang aku siapkan untukmu beristirahat dan bersandar padanya." Jadi, ada bantal di situ ada gambar-gambar bernyawa. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ashab hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah wa yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Sesungguhnya orang yang membuat gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat dan dinyatakan kepada mereka hidupkan yang sudah kalian ciptakan. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, setiap satu patung atau satu gambar yang dia buat, Allah akan jadikan ruh padanya untuk mengazab dia. Jadi Masya Allah ini nggak main-main. Ini tradisi yang sangat buruk. Maka mungkin satu saat kita jadi pemegang kebijakan, tidak ada masalah. Bisa kita keluarkan apa namanya keputusan nahi mungkar dengan kekuatan. Iya. Dan itulah tugas yang pernah diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Nabi sudah kuat, sudah memiliki negara, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abu Thalib untuk menghancurkan patung-patung dan meratakan kuburan ketika Ali menjadi khalifah, itu pula yang beliau perintahkan kepada anak buahnya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari seorang tabi'in yang bernama Abu Hayyaj Al-Asadi. Ali mengatakan kepadanya, al, al, ala aba'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa stawaitahu. Kata Ali kepada anak buahnya ketika beliau menjadi khalifah, "Engkau akan aku utus seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutusku, yaitu janganlah engkau biarkan patung-patung kecuali engkau hancurkan dan jangan engkau biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan." Ini perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib Kemudian Ali setelah berkuasa, dia pun memerintahkan yang sama kepada anak buahnya. Jadi itu yang sebenarnya yang seharusnya kita lakukan. Ya, kalau belum mampu paling tidak kita nasihati dengan lisan atau minimal benci dalam hati. Ya, Jangan kita ikut-ikutan memuliakan atau mengagungkan patung-patung tersebut. Ya, Wallahu a'lam. kalau nah, nah, mas itu kan yaitu eh, mempunyai tradisi melakukan anak. Nah di dalam Al-Quran itu kan disebutkan bahwa Nabi Isa itu lahirnya diambilkan oleh Allah. Seharusnya ulang Islam kan memperingati kelahirannya Nabi Isa. Bagaimana pendapat karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak memahami ayat tersebut, ayat yang berbicara tentang kelahiran Nabi Isa, tidak dipahami oleh Nabi SAW, tidak pula oleh para sahabat untuk memperingati hari lahir Nabi Isa. Maka kita ikut pemahaman Nabi SAW dan para sahabat terhadap Al-Quran. Jangan kita buat pemahaman sendiri. Jangan kita buat kesimpulan sendiri. Itulah sebab kesesatan. Kalau kita ambil satu ayat, kita mau coba pahami sendiri, tafsir sendiri, tanpa merujuk pada pengamalan dan pemahaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Andai Nabi memahami demikian, kita ikut. Kalau tidak, maka tidak. Ya. Jangankan hari lahir Nabi Isa, hari lahir Nabi saja sahabat tidak merayakan. Iya. Nabi juga tidak merayakan. Anak-anaknya Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan hari ulang tahun mereka, tidak pula hari lahir ayah mereka. Tidak semasa beliau hidup, tidak setelah beliau wafat. Tidak ada satupun riwayat Nabi SAW dan para sahabat memperingati atau merayakan hari lahir Nabi Muhammad ataupun hari lahir Nabi yang lain. Ya, Wallahu a'lam. Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, Asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih Wa ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.